Ini ku mergi turun termasuk surat-surat ingkang awal turun. Di sampunipun Iqra niku turun nopo Ya ibal nopo musambil Au illa qawlahu ta'ala utawa kecuali dawe Allah ta'ala inna rabbaka alamu ila akhiriha maring akhire dawe. To ila akhiriha maring akhire ayat. Famadaniun mongko bangsa madani. Tis'a asyara utawi surat muzamil iku 19. Tis'a asyara iku 19 au isruna ayatan utawa 20 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal muzammil. He wong kang kemulan. Di kula sukani mukaddimah. Inti ceritane niku Rasulullah niku e, mulai tahu bahwa umatnya punya masalah itu umur 25 ya. Ini titeni ya. Di beliau itu mulai sadar betul kalau umatnya punya masalah itu umur 25. Karena beliau di umur-umur itu mulai sadar betul nak umat ini ku banyak yang melakukan kesirikan, banyak melakukan penyimpangan. Kalau ini malah ya. Nabi itu mulai rak kroso betul ya mulai kraos sangat nak umate buatan bener umur minten selangkung umur selangkung itu Nabi merasakan umatnya itu ada yang tidak beres ini ku melakukan penyimpangan nah penyimpangan itu dimulai dari sesuatu sing mesti ini sakral kemudian disalahgunakan ini mulane hati-hati ini terutama kita kita ini sing rawan penyimpangan. kalau wong nak bener, itu salah sini nyimpang. Lah nek salah iku pancen salah, karuan salah. Gini ku Ka'bah sing tempat suci, sing sampai di dewa dewa no tempat suci sakrat. Justru saking sakrali ku wong-wong musrik gay berholo, nak rani pinggire Ka'bah gak maru. Mergo ben berhala nek ketularan sakrale napa? Ka'bah. Mulane anggar barang sakral iku yo ya duwe resikone dhewe. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahim nak ada kok hubal, ada kok reco-reco, nak rani pinggir Ka'bah beten marem. Jadi mesti ini Ka'bah ku simbol ketauhidan, kami yang praktek malah tinggu nama kemus kemusyrikan. Mulanya jenengan nak maca teng tareh-tareh, ketika Nabi Fathu Mekah itu rak keselen ngrubono gereja, ngrubono nama Berhala ini seputar napa? Ka'bah. Wah aneh, tengene tareh-tareh itu Fathi Mekah Nabi sibuk nama ngrubokno berola berola nih pinggiran apa? Ka'bah. Ya mergo yang kafir Mekah mulia mulyakno Ka'bah. Cuma sangking mulia nol nih dengan cara sing salah. Ini udah kok barang-barang sing pantangan ya Ka'bah, pantangane tauhid malah <laughs> kok pinggiran apa? Ka'bah. Ane kula niki nyuwun tiang-tiang sing pun haji napa kepen haji, ngurmati Ka'bah iku ora dominasi umat Islam. Wong kafir nggih ngurmati Ka'bah. Wong musyrik iku hormati napa? Ka'bah. Cuma mereka dengan cara yang apa? Salah. Ini ku sangking oleh mulia no Ka'bah, reco-reco <laughs> tidak kok pikirin apa? Ka'bah. Nah ini pas Rasulullah Fatih Mekah, tugas pertama beliau pas masuk Ka'bah, ngendikan ja al haqqu wa zaqal batil kalian ngrubono napa? reca-reca di seputar napa? Ka'bah. Ini jenenge penyimpangan ya, penyimpangan dimulai songko nyakralno barang sing berlebihan ya kaya gue misalnya eman duwe itu malah Quran sing manitia eman duwe dicolong gundul terus duwe mbok tumpangi Quran berarti kan mau Quran mau ini duwe jadi kemuliaan Quran tapi bentuknya jalan motor duwe songko gun gundul padahal nak kira-kira apa kowe tahu demi nyelametno Quran kehilangan duit? Misalnya kayak apa lunga, ngodo pembantu mungkin tahu pai seket jago Quranku. Orang arah tuh. Tapi malah nak di duit ditutupi Quran ben ora dicolong nopo gundul. Dewi jenis penyimpangan, sesuatu yang sakral kemudian salah kaprah. Jadi jenengan jangan mengira kalau orang kafir Mekah, musyrik Mekah itu buatan mulia no Ka'bah itu salah besar. Dalam semua sejarah Ka'bah dihormati. jahiliyah wa Islaman. Cek zaman jahiliyah, cek zaman apa? Islam. Ya, Sanggeng mulia no Ka'bah. Ini ku reco-reco tidak kok tenggirin apa? Ka'bah ben kesawapan, ben ketularan. Sakralin apa? Ka'bah. keramatnya Ka'bah. Nah, terus Islam teko bener no niku dibuai kabir. Paham ya? Ini perlu diingat. Sayyidina Umar gelisah, Kanjeng Nabi gelisah. Melihat masa fatroh niku terus beliau sering tirakat teng Gua hiro. Nah, perilaku tirakat ini kemudian sampai beliau puncai dewasa umur telunem. Hmm, Bin sampean ros Jadi umur patang puluh tahun itu kelimat kenabian. Hmm, mulane kangkang utawa wong iku masa dewasa mesti diuji be proses kepemimpinan. Nabi puncai dewasa ini umur tiga enam. Nabi Sami kalian Nabi Musa. Nabi Musa nggih ma balahu asyuddahu atainau hukmau wa ilma. Jadi ketika umur paling kuat lama rata-rata ulama darani 35 36 itu kemudian Nabi Musa itu dikai hukma wa ilma. Nah, Nabi Muhammad kisah Nabi umur 36 itu sudah mulai punya kearifan. Ini ku pas tragedi wonten banjir teng Mekah. Ka'bah nu kelintir, rusak sak hajar aswate kelintir. Pas kelintir niku orang ngene wow niki bukti nak teori kula bener. Masyarakat suku-suku rebutan mergo kabeh ngrasa berhak no hajar aswat neng tempat ora ngoten nggih teng tarik-tarik. Semua suku ngrasa luwih berhak balik no hajar aswat ning tempat tempat iku nujuk piye? Zaman jahiliyah la wong ya mulia no hajar aswat. Sampai direwangi rebutan bukti mulia mulia. Cuma ayo masalah carane salah. Jadi iki ben ngomong sing kaji utawa iku ben roh, iku nak mulyakno Ka'bah, mulyakno Hajar Aswad iku ora dominasi wong is Islam. Suku-suku zaman jahiliyah itu tukaran perkara rebutan nyekel napa? Hajar napa? Aswad. Terus akhirnya karo kanji Nabi diputusno diangkat tambek serban di mana setiap pucuk-pucuk serban digawa ketua-ketua nopo Suku. Terus puncaknya malih terus Nabi umur patang puluh tahun sering nyepi. Mereka melihat perilaku umat sing buatan sehat sering nyepi. Ini kok karena Rasulullah yatahan nasufi ghori firoin bahwa atta abud ya liyazawadil adab. Terus Rasulullah punya perilaku punya lelampaan cara wong Jawa lelampaan tirakat sering nyepi. Tapi nyepi ini Nabi ini ku tafakur buatan meditasi, buatan terus tirakat nih buatan. Jadi mboten-mboten meditasi utawi maca-maca lafaz tertentu mboten tafakur. gue mikir umate sing pun menyimpang. Menyimpang anti Ibrahim. Pun badhe nyipi ku pas puncake ini terus intinya ditekani malaikat Jibril. Ben sampean roh sejarah. Pas ditekani malaikat Jibril wong nabi niku umi orang yang enggak terpelajar. ini ku malaikat mati jenenge barang ra tau roh ujug-ujug roh. Sehingga Nabi ku ndredeg. Ndredeg terus mulai yuk ngemuli Sayyidah apa Khadijah. Mergo Nabi mengalami sesuatu sing mboten nate diala. Pas ndredeg ndredeg niku Nabi ngendikan zamiluni zammulini Khadijah aku kemuli. Terus karo Allah panggilan kedua ini sing Nabi mulai sadar sebagai rasul. Terus napa ya ayuhal muzammil he wong sing kemulan. ben sampean roh sejarah. Nah, kemudian setelah Nabi ini dikemuli kalian Sayyidah Khadijah ini ngetokno nak Khadijah itu lebih terpelajar. Karena Nabi ini umi, umi itu layak roh layak tuk. Orang yang nggak bisa baca juga nggak bisa nopo nulis. Tapi ini Nabi kemudian tuh jadi senjatane pangeran digo bukti nak Quran rakarangan Muhammad. Jadi ora kaya bentone kita, bentone kita kecelakaan. Nak bentone Nabi go persiapan ben Quran ora dituduh karangan na, Nabi. Jadi digawe bento, digawe ummi ya layak yaqra'u wa layak yaktub. Tapi dipersiapkan betul ben ora ana citra anak Quran karangane Muhammad. Wan walhasil intinya Nabi itu ketemu Khadijah. Khadijah relatif terpelajar karena beliau orang kaya, terus orang Sam, Orang Sam itu sudah lintasannya wahyu. Jadi ku Sam harus ini Palestina ini pun lintasannya wahyu. Beliau sering ke Sam ke Palestina kemana-mana. Badan ini Khadijah sadar bahwa yang dialami suami ini Muhammad ini adalah peristiwa wahyu. oke terus tentang tarik-tarik no kalian Warokoh bin Sinten Naufal. Nah, ini yang perlu sama ini tentang hadis Bukhari. Warokoh bin Naufal itu teng hadis Bukhari disifati Wakana imro'an tanas fil jahiliyati Wayak tubuh minal injil masya Allah ayak tuk. Beliau adalah laki Nasrani. Beliau adalah wong penganut Nasrani yang menulis kitab-kitab Injil dengan bahasa Ibrani, Ibrania. Nah, karena dia orang Nasrani yang terpelajar, mesti dia ngerti ciri-ciri Nabi akhir Nabi zaman karena dia Nasrani yang jujur yang tidak melakukan tahrif sing ora melakukan penyimpang penyimpang jadi dia banyak belajar tentang Taurat Injil Lani waka anak Imro'an tanas sorofil jahiliyati wayak tubuh minal Injil masya Allah nawai yaktu dengan berbagai indikasi dan pengalaman kitab-kitab samawi langsung paham Maroko Ya Khotijah, ya ya yabna ammi sing teko ning kowe Allah jaa bika wa annamus Allah jaa ala Musa sing teko ning kowe iku namus iku nama malaikat bahasa Ibrani sing padha mek teko ning nabi sinten Musa nah, terus Sayyid sinten Waraqah bin Aufal terakhir nyebut ya letani fi hajat an khina akhrajaka kaumu iki ben jamaah mriki seneng belajar Ya laitani fiha jaz'an khina akhrajaka kaum. Mat sayang, muga-muga aku pas kowe diusir kaum iku aku menangi. Ya, Kaji Nabi sebagai penduduk asli Mekah ke janggal awamu khrijiyahum. Lho kalau diusir salah kulo nopo? Terus dari Waraqah bin Naufal orang ana wong sing koyok kowe Muhammad kecuali suatu saat ngalami diusir kaum de dewi. Tapi saiki pas niku waroko pun sepuh. Dadi Waraka kabundut sedurunge Nabi resmi diusir. <laughs> Mergo Nabi diusir itu 13 tahun setelah jadi Nabi. Jadi hmm, Nabi, jadi Nabi umur 40 tahun, keusir ke Mekah nganti pindah teng Medina umur saya ketiga nopo Tahun. Jadi Nabi teng Mekah pinten telulas napa? Tahun. Nah, sebab niku lah niki ben sampean ngerti. Sebab niku nak fair-fairan umpama ulama kabeh nganggo teori jujur gak teori moral ora teori akhlak awaluman amanah mutlakon tetap khotijah atau waroko ora mungkin Ali Abu Bakar melebu umpama ulama itu nganggo teori ilmu murni ora ilmu moral ilmu gak enak sungkan iku awaluman amanah gak ngarah Abu Bakar jorang ya ora ngarah Ali ya waroko bin Nawfal utawa khotijah Khadijah. Mergo pertama sing diceritani nak Nabi untuk wahyu Khadijah kalian Warakah bin Naufal. Umpama ulama gak nganggo teori adab. Nah, berhubung ulama nganggo teori adab terus dirubah-rubah. Ini dirubah-rubah redaksinya tiga sopan. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minasibian Ali wa minan nisa Khadijah. Tapi umpama mutlakon itu menang Khadijah. Ya ora mungkin Abu Bakar luwe dhisik di Bang Khadijah wong pertama sing dikonsultasi Nabi sinten? Khadijah. Wong bojo. Wong roh masalah pertama tetep nopo Bu? Bojo. Napa male tareke runut pertama kali sing diceritani Nabi Muhammad atau Wahyu sinten? Khadijah utawi sinten Waro? Waro. Kowe kemungkinane namung Khadijah utawa Waro Sebab itu nego-nego nih tiba-tiba ben tetap sopan di istilah no. Minar Rijal Abu Bakar, minar Sibian Ali, Minan Nisa Khoti, Jawa Minal Mawali Zaid bin Harisa. Nah, itu mau ben sopan. Artinya ben sopan kan yo ya, nak ngono kan terus bener. Pertama wong itu Khadijah. Nak wong sing wis dewasa Abu Bakar. Nak cah cilik ah Ali pasti wali kan cek cilik. Tapi nak awaluman amanah mutlakon kemungkinannya nak rawarokoh di situ Khadijah. Nah teori akademik ya mesti waroko. Mergo waroko sing paling cepat menangkap indikasi kenabi kenabian karena dia orang terpelajar dari dari berbagai kitab samawi sing diwoco langsung nangkep ya iki rasul akhir zaman. Wong Khadijah ini saya takok. Khadijah posisi tak tesen apa? Takok. Jadi kemungkinannya ke warokoh utawi Khadijah. Faham gak? Nah terus dalam keadaan begitu Nabi Muhammad mulai sadar betul kalau beliau orang pilihannya Allah. Ini usai konsultasi kalian warakon apa? Bin Auf. Jadi Waraka bin Auf itu seseorang yang sangat-sangat terpelajar. Beliau punya kelebihan sering baca kitab-kitab Injil. Nah itu punya konsekuensi, punya nopo dua akibat. baik sangat paham tentang ciri-ciri Nabi akhir nopo zaman sebab niku ketika Nabi Muhammad cerita no ya ami aku mau ngerti ngene ngene ning gua kira ngene ngene langsung hadan namus alladzi jaa bihi Musa yiku malaikat sing padha mek sing teko ning Nabi Musa. Paham ge Nah iku terus Nabi sering dinasihati Khadijah. Sausé pasca niku Nabi sering dinasihati Khadijah. Termasuk nasihat sing terkenal gini ku fawwah la yuhzi wau abadan inna kalata silur rahim watak riddoifa watak sibul mak dum watu inu ala nawa ibil hak ya Rasulullah engkau ndak usah susah karena citra jenengan cara basi track record jenengan tuh orang baik dulu dulunya sampean punya tradisi inna kalata silur rahim jenengan seneng silaturahim watah milul kalla suka nanggung beban orang lah lain watak kridoifa suka mulia notamu wa tu'inu ala nawaibil hak lagi nunjukno niki sing perlu diketahui jamaah-jamaah santri iku nunjukno betapa pemimpin sejati kaya nabi sing didesain ummi di nabi dari awal didesain ummi didesain bintu yaiku ra iso nulis ra iso maca tapi desain bintu, sing disengaja Allah ben ora ana tuduhan Quran tiga, jadi itu sing disebut Quran wa ma kunta taslu min qablihi min kitabi wala tuhu biyamini ka idzal lartabal muhdilun. Muhammad kowe ora iso maca ya ora iso nulis. Umpama kowe iso maca iso nulis mesti Quran dianggap karangan karangan. Wis terkenal bento ora iso nulis wae dianggap dianggap karangan. Lha iku nunjukno iki zaman saiki balik, mulane nganti kiamat anggere ana wong pinter tetep cenderung ana dicurigai ngakali. Wong kanjeng Nabi dikai bento eh, dikai bento reso nulis reso moco, ben ora dicurigai ngakali kor Quran. Ane kaya saiki nak terkenal pinter, cek kiai, cek bupati, cek profesor, cek doktor. Ono masyarakat curiga ngakali yo ya zaman Iku sebalik meneh. Gede se angker pinter potensi ini dicurigai ngakak ngakali. Muhammad <laughs> Nabi Muhammad digawe ora pinter, ya layak roh layak tub ben ora dicurigai napa? ngakali ya saya kita tenan tuh Sampai dulu fenomena zaman saiki uang bodoh ada di akal akalin wong pinter. Dan wong bodoh ya salah ide bodoh. Nah, bodoh buatan sepunti, manjen pun ngotong Tetapi Nabi Muhammad yang begini ini dikawal oleh orang-orang yang sangat terpelajar. Ini ku Warokoh bin Nawfal kalian Khoti khodijah Nah, Khadijah ini pun paham indikasi kenagianin Nabi Muhammad ku paham. Mulane tetap wonten kaul sing darani awaluman amanah mutlakon Khadijah. Mergo nyatane ketika Nabi cerita untuk ketemu malaikat teng Gua Hira, Khadijah langsung tanggap dijak konsultasi tenggene tiang sing ahli Injil. Umpama dekne sedurunge sama sekali gak tahu tentang kemungkinan Muhammad Nabi itu kan ya digolekno dukun terus digolekno Nyatanya dicarikan orang sing menguasai tentang kitab sama samawi. Bahkan sebagian riwayat Khadijah ngendikan aku gelem rabi jenengan ya karena ini. Jadi sausi diterang no warokoh, diterang no macam-macam, kulo ini kurur rabi jenengan, gak krono ini. Dan tarikh ini coro kulo benar. Mergo zaman Kak Sayyidah Khadijah untuk kanji Nabi, kanji Nabi umur selawih Niku termasuk Khadijah itu orang terpelajar. Jadi ngerti di antara karyawane Muhammad. Jadi Khadijah wong sugih, di karyawan jenenge Muhammad. Ndekne nyeluk jangkar, ya wong karyawane. Tapi dekne wis jangkar. Roh wajahe ku wis iki ra wong biasa. Sebab itu Khadijah khusus nugas no Maisaro. Maisaro jeneng lanang nggih. Maisaro teng Arab jeneng napa? Lanang. Jadi Khadijah di asisten jenenge Maisaro mau ditugasno khusus ngawal pegawai ini sini Muhammad aku iku delok Muhammad itu rakyat uang liya jadi delok persisnya ku sehingga Maisarah ngawal Nabi mulai sangking pundi-pundi ngantos dugi Mekah balik malih teng tempat berdagang jadi terus wakanat tuzilluhul homamah ternyata setiap Nabi diterik matahari dikawal kalian men mendung Maisarah lapor lah nak delok niku ya Khadijah awal banget imane awal lewat Terus gelem dirabi. Jadi wong sugih untuk wong ke kiri. Yaiku bos untuk karya karyawan. Jadi berarti nak delok taren iku sangat awal Khadijah ngimani Nabi Muhammad. Nggih betul awal betul, Sangat awal. Pas niku Nabi umurnya tesih pinten selawe ta? oh ini niku balik tentang taren. Tapi terus Abu Bakar Umar itu terus tampil jadi wong keren. Jadi sawangane kaya lupan aman juga ya, Abu Bakar terus khalifah Umar khalifah. Jadi mulai sampai ada seramo cotare itu sawangane awalupan amanah udah undi antara Abu Bakar Umar Utsman deh mboten saat-saat awal itu tidak pernah terlibat orang-orang ini belum belum kelihatan dalam awal tarikh ya bakubuk ya Khadijah Warokoh bin Naufal kalau ini, sebab itu umpomo secara akademik, secara ilmiah awal mana mana mutlakon. Siapa yang paling pertama iman secara mutlak itu kemungkinan anak buatan roti juga sinten waro. Nah, baru setelah itu menyebar dok Sayyidina Ali, Cita Cili, menyebar ke yang lain. Tapi kemungkinan tertinggal akademik sinten waroko karena orang yang pertama diceritani Nabi Muhammad nak berketemu malaikat itu hanya orang dua niku. Paham ya? Nah itu terus Nabi karena takut terus kemulan Dan nah, ini terus dimulai sangin apa Ya ayuhal muzamil Hei wong sing kemulan nah, ya, mergo kemulan ketakutan di saat itu. Itu basaria. Ya. Malah termasuk sifatnya Nabi ala arad apa? al basaria. Wedi ke kemulan. Ayu Nabi tegese Nabi wa aslu te asline dawuh muzammil ku mutazammil ku dawuh mutazammil. Udhimat di ini kutub nopo atau tak visa ing dalam sa. Mulane niki nggih, kula niku itibar nggih. Niki sing perlu kula anu jamaah mriki nggih. Wong kudu itibar mbek dasar sing dikersakno pangeran. Kula baleni nggih. Wong kudu itibar mbek dasar sing dikersakno pangeran. Niku kados Allah ngersakno Nabi Muhammad dikei bintu, yaiku ora iso nulis, reso mo mojo. Nggo dasaran ben Quran ora dianggap karangane Nabi Muhammad. kados santri santri ku zaman mondok rata-rata kere mangane utang-utang wesel sering tel karpe pengiran go dasar nak dadi kiai ben eling wong ramangan mergo dadi kere kula lara malah dendam bareng dadi kiai dendam saiki mumpung ana dhuwit akeh plang-plang mergo dendam zamane pondok ra tau war iku ajane go dasaran ben toleransi mbek wong ke kere Jadi kabeh sing kita alami mau monggo dasaran persiapan masa depan. Enggak santri ngelamar cak wedok gagal gagal. Ben so ben kita di sana jadi kiai ku bijak. Nah, nah, dari santri wis ngono cung banyak kabeh proses orang jodoh. <laughs> Lah umpama zaman mondoke kabeh lancar terus pelang-pleng. Mergo ora tau ngalami sing pa pahit. Jadi kabeh sing dialami manusa pasti ini kersane Allah mau dadi dasaran ben sok ben dadi pondasi sing kuat nanggai keputusan. Ini ya cara istilah Quran fa'tabir ya ulil albab kabeh sing wis kliwat mau ben go bahan iti itibar. Tapi kita sering kecewa mbek sing kita alami saiki. Lha terus keliru, wis ra rido mbek kodok kotor, akhirnya gak nganggep itu satu aset ilmiah. Mereka nak sampai menganggap aset ilmiah, hampir semua proses kemajuan itu didasari dari songkok kegagalan. Ini ku wow, gara-gara Pak Harto wong duwe song kemusuk bantul. ini mikir nasib wong desa mulai no abri masuk desa sampai on mereka dene di keluarga neng di desa. Lah presiden terus awale wong kota neng wong suga agak ke, ora bayangno nak peta Indonesia kok ono Mbah Len ora tau no mereka uripe ning Jakarta dolanan di Singga Singapura Tidak tahu bayang nona neng peta Indonesia wono balen bareng Wong coro tiang Yogyakarta, ngoten, dolan tengen kula. Wong Yogyakarta itu kan melok ngerebut kemerdekaan. Jadi nak tanggal 17 Agustus ini udah tirakatan. Ya, hampir semua masyarakat Jogja nak 17 Agustus itu mengibarkan bendera nggih tasakuran. Mergo ikut ngusir Belanda. Bareng dolan tengen kula orang-orang gendera. Jadi. Iya, di sini tidak termasuk Indonesia Pak Baik. Karena kenapa? Ngibaran apa? No. Di sini tidak termasuk Indonesia. Ya mereka yang cenderah termasuk Indonesia tuh. Zaman Londo wis mire kok Yogyakarta, mire kok Jakarta, Indonesia dinyatakan merdeka. Ya mereka nyanyian Londo anane neng kono tuh mung Londo lah ya raja do blesek-blesek ini. Paling neng kota-kota kota-kota nih. Jadi intinya kudu dadi sejarah gitu. Jadi Rasulullah digawe wibatin saged nulis kayak iso maca, iku nggo dasaran ben sumben Quran ora diarani Muhammad. Nah, iku disebut wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabim wala takhutuhu bi yaminika idzal lartabal. Niki sing perlu kula terangno kathah. Ke ilmu niki mun langka. Nomor loro Nabi Muhammad digawe anake wong kere, wis kere yatim. Orang anaknya rojo. lebihnya iku ya dijarak ke pengiran penting dinggo dasaran. Kaya kadang camonde orang sing anake kiai, jadi kiai ya krana nasab. Nah sing ditegdir anake kiai nggo dasaran, nak dadi kiai kudu anake napa? Kiai. Nabi Muhammad niku anak itu yang biasa. Nasabe saya tapi anak itu yang biasa. Nggih boten raja. Niku tenan fakta. Ketika suatu saat wonten raja sing terpelajar, nah teng kitab-kitab jenenge raja Heraklius. Heraklius. Nah, Ajar. Heraklius itu seorang raja Romawi yang terpelajar. Jadi bapak kados suara bin Ketika Heraklius dengar-dengar ada seorang yang mengaku nabi. Dekne kroni ini Abi Sufyan. Ke Heraklius itu penguasa teng Palestina, teng Gunung Zion, teng daerah Palestina saat ini Abu Sufyan de facto presiden Mek Mekah konco akrab jadi mulai di sini antar presiden antar ketua suku ya konco akrab takok be besok kan saya aku takok kabar kabarin yang daerah menolong aku nabi iya jadi aku malah cek ponaanku jadi nabi sobian malah hasil saya aku takok ciri nabi, takok Abu Sufyan tapi aku takok tenanan ono Nih, aku ngipi wae elek rumangsa saku kerajaanku hancur gara-gara ana sunat lah wong sing sunat tuh bangsa Arab, wong bangsa aku ora sunat. Jadi ya udah, iya. Abi Sofian tuh. zaman itu dia dereng Islam. Jadi nah, perlu dicatat zaman itu Abi Sofyan dereng apa? Islam. Nah terus kok. Lah wong piye? Tahu goro, tahu bodoni to ora? Caiku. Mulai cilik ratau tau bodoni, ya cah lugu ratau ora tau bodoni. Terus anake raja to ora? Ora ora anake Anak wong di nasab, nasabe apa itu, Nah, nasabe apa tapi orang rojo. <laughs> Lah itu ternyata Heraklius Heraklius itu semua jawaban itu jadi dasar ilmiah. Yaitu Heraklius akhirnya ngomong, laukul ta innahu ibnul maliki lakultu yatlubu mulka abi. Umpama Muhammad wa anak raja, dia ini gerakan ngaku nabi tak anggap wong sing golek kerajaan bapaknya sing ilang. Jadi umpama Muhammad itu anak Erojo, saya ini gaya gerakan nak dianggap kerajaan kerajaannya berapa? Bapak, ibu rakrono nabi nah ibu. Rojulun yat lubu mulkan apa? Abi. Orang yang ingin mengembalikan kerajaan ini bapak. Artinya Allah gawe nabi ora liwat anak Erojo wis dija, dijarak. Mergo anak Erojo dituduh gawe gerakan utawa aku nabi, mau gue golek ini bapak. Ayo sing saiki hilang. Nah, iku bukti nak kabeh sing wis dadi iki kok mau dadi dasar dasar. Rajulun yatlubu mulkan apa? Abi. Terus aku tak kok tahu goroh ta ora? Siapa ora tahu? Mergo ora ana nabi sing zaman rum diangkat nabi lah goroh. Paham ya? Jadi ini ku jadi bahan perunangannya kulon jenengan. Berarti yang kita alami dulu dulu itu buatan masalah. Mergo sing kita alami dadi dasaran engkok sok ben nak kowe dadi pemimpin. Pemimpin kok cah pondok sering telat wesel, sering ramangan, sering kelaparan. Wong kula di kanca sing pingsan gorong dina ngombe banyu kok. Mergo ning pondok saking ra dine du duwe. Mestine iku pangeran jarak. Ben nak dadi kiai ora pelang Malah saiki lagi mabur sithik mongan mah. Kulo niki cara ukuran kiai cilik termasuk sugih niku kula mboten ate warak nganti niki. Ya buatan buatan kerana rati duwe, nggih ngilingi mau, ngilingi penderitaan bersama. Kalau niku di mobil kepeksa, artinya nak di mobil kepikiran umat kulo tidak ngeteron nilai bareng. Jadi buatan kerana nuruti nafsu lu buatan. Ya karena harus begitu. Seorang pemimpin tuh ngendikane pangeran lako dija akum rasulum min anfusikum azizun alihima anittum alihi kowe ngatasé pemimpin mau teopoai anitum kang berat sira kabeh. Jadi seorang pemimpin itu punya ciri siap menanggung beban umat. Nah, nggih to, wae jenengan pikir dadi kiai ora lara piye, pondok bangun iku ya berat. Jaluk sumbangan yo ya isin. Ora jaluk sumbangan gak jadi. Wes ngono sing diulang anake wong lho ya zaman pikir. Orang untuk bayar bayar. Ngono nak ratananan jadi no ngundang manakipan kue rata koi salah no kiai diundang rata koi dal teko yang paling buanter 10000 20.000 jadi modal 20.000 wis nyala nyalahno kia kiai modal iwak pitik wis nyala no kiai orang repot ono wong mati kudu teko wadal sing mati ku zaman urip dikandani kon salat ya ora salat dikandani kon zakat ya ora zakat lho ngono nek mati tetep kiai ra teko ora pantes Wes kono cek kon bodoni, kon nyaksaini nak wong apik lho, gak lara. <laughs> oh, wah. Oh, kowe kowe muni wong elek dibengkolang wong akeh. Pokoke Kiai Endo ora janjian nang ana wong mati kon nyaksaini wong ah. ini nang saya nggih, gue. Padahal paling rusak pondok, ngerusak kiai ya wong iku zaman uripe bediga, bedigasa. Wih, kemana dia ngene mau ciri utama pemimpin alihima anitum kudu siap nompo nompo beb beb. Nah, ini wingi wonten kanca kula sowan kula, alumni. Alumni ya kula cerita. Gus, jenengan ngiayi anyaran kok pede, kulo ngiayi susah. Lah kowe sapa? Nah, masyarakat kulo kadang raja cocok mbek kula. Encen kira ulama. Maksudnya sebuti Gus. Nah, ulama kok pikiran cocok ra cocok. Ya ora ono bare, manusa ora ono bare cocok ra cocok. Nah ulama tenan yo ya mikir diridani pangeran tau orang mikir cocok-cocok. Berarti ngaji murung khatam. Amin. Orang ono ning Quran ku rodian nas warodu anhum ora Sing ono ya wahu anhu warodu an. Jadi kaitannya ridani Allah sing penting. Mergo nak nuruti manusia nggak niku. Kita niku misalnya kados kulo tek jenengan singi kiai. wong nakal zaman urip koning masjid ragil. Tapi Islam. Tetap nak mati kita teko. Ya kon ini dadi wong apik. Iku mun bodoni tiang kathah. Wis bodoni nyiksa perasaan tiang-tiang sing nanti dizalimi. Mungkin jenengan kiai gak masalah, tapi bagi korbane sing tau dipalak, tau diutangi ra nyaur, tau dibodoni, tau pitike dicolong gremeng. Pak Yai karpe piye? mak aku roh dhewe wong wis nyolong pitikku, kok saiki nyekseni wong apik. Wah, aku nah, lah nek sing kanca wong gagang, aku sing ora rasane tenan zaman mergawe ini dibodoni rong juta kok saiki kon ini wong ah. Apik. Nah tapi regane hukum adat ngoten. Mergo jare ana hadis pun sangka disangkane pokoknya jare nak wong mati diseseni wong patang pulau apik, wong papat apik jare terus malaikat itu melok-melok muni apik. Nah nak ngono gampang malaikat kena diakali. lu buatan bener cerita-cerita ngoten ini buatan bener. Nggih sing jelas wong wis mati kok dielek-elek ngono ae. <laughs> Ora usah berlebihan. Buangkune wis mati kok dielek. Eh, lek mergo sak jahat-jahate wong nek wis mati ya berhenti kejahatan. Jadi ajane paling enak nek sampean kepensini sing ngoten. Jadi dengan kematian ini benar-benar sudah tidak jahat lagi. <laughs> Ini saya mesti benar gini ku. Berarti sausnya mati ke bener-bener jadi orang baik karena sudah jelas tidak jahat lah lagi. Lah anak bener. Mereka wes mati berarti tidak akan jahat lagi. Ini sebatas itu. Jadi sama nak ngelepas mayat jahat ingat. Mon gih, mon mati gih berarti mon buat jahat. <laughs> saya lah ya. Berarti saya tau mati ini. <laughs> Lah wong meninggal semangat nggih, saya mati malah sae keadaan. <laughs> Mereka zaman urip ngrepo, ngrepoti. tinggi nggih sae, maksudnya nek wis mati malah sa sae. Mergo gak ganggu wong akeh. Lah apa akal-akalan ngono? mereka nak saya nyekseni apik dengan hati soleh wong itu keberatan dong, wong kasusnya kemun kataan. Lha iku dadi kiai ku repote ngoten niku. Barang ra sesuai tatanan-tatanan kudu melok. Mana jiran ngandel kulo, dadi kiai nu luwara teng ati. Mboten krana wedi menusa, kados kulo nu sering anggere bengi istighfar. Kulo paling berat hingga detik ini dadi kiai nu nak disalami templek tiang wong mati. Niku nak ditompo niku ngrasa dosa mbek yatim utawa ngrasa dosa mbek pangeran wong susah kok nyalami templek. Gak ditompo. Kadang tiangin tersiksa betul nak mboten kulo tompo. Mergo kaya Rasa kula sing imami sing kangilan dari cara Jawane Gus bak napa gak kersa napa dhuwitku paling bingung. Itu kan sesuatu yang kita secara moral agama yang menolak. Tak kok hadis sokai diwa itu tidak dibenarkan ngekeimangan pada waktu wong mati. Piye wae cara hadis cara Quran wong wis mati duwe wae waris. Lah waris itu kadang yatim. Nggih, kadang napa? Yatim. Sampai ora gelem melok ni ada tengok. Lah repote keluarga sendiri merasa lebih terhormat nak ini gelem nampa duit, gelem nampa kersomangan. mangan. Eh, antaranya antarane hukume Allah ambek kenyataan keluargane lah misalnya Misalnya ngeten, sampai demi hukum ora gelem nombor salam tempel, ora gelem mangan. Iku eh, ora ngarep dimatur nuni, malah dagem ngenyek. <laughs> Sementara kowe gelem tersiksa ambek hukum Allah. Duwe mayit kok gelem gel. Ya hingga detik ini kalau syariati, jadi misalnya kalau disalami tembelak saya ketahui selawe aku, habis seminggu atau dua minggu mesti kalau ngangkan santri akan gitu Walau tuh bas nonopo lah sarong atau tak ganti duit. Tapi itu kan tidak semuanya terkendali, ya. misalnya jaraknya jauh atau saat sudah tidak sem sempat. Nah di saat itu kan tersinggung. Memang secara syariat saya kalau istihati ya suatu saat saya kembalikan gitu, terutama yang yang sing kurang lah, yang umum-umum saja. Gitu Kecuali nak terkenal suge gede gue mau terima duit parkir ngono ae. Sale tiyang gak ada mobil tiga yang saya tahu kiai rak duit jatah parkir nona ae. Iku rak duit-duit angop nona naon. Lah nak uang rak duit saya 50.000 rak adil bak tak binten nih. Lah cara uangnya mergawi bakul kangkung nggak kangkung pirang truk yo. Nggo saya 50.000 ge. Jadi dari kiai kudu nganggu nurani. Sehingga nanti kita ini bisa membedakan antara kita dipaksa hukum adat ambek ke, ternyata bener-bener kepengen ngelakoni hukum wah. Eh kita lagi kadang kan ada kiai berdalih ini hukum adat ku sendiri dindi gengoten. Tapi duit doyan tenan juga nggak merasa tersik tersiksa. Lah kiai tenan masih tersiksa. Dan kemudian harus punya istihad untuk mengembalikan. Ini mau dibalik no tapi orang tersing tersinggung. Ya dengan cara apa? Dan harus begitu. Kalau bolak balik yang ngoten, dan seminggu ini kadang anak ejak dilantingin kulo kulo sangoni dan dan itu saya mengatakan itu wajib. Yaitu tadi untuk mengembalikan uang yang saat kematian diberikan. Ya kan tetap sungkan toh kita gitu. ada desa misalnya alumni gini bapak gini rotor-rotor sing diaturi ngimami kulo. Wis kita kulo teko kangilan. Kita ada tuh mesti perasaan mereka ngerasa salah tenan. Nah, buatan nyangoni kulo ngerasa salah tenan. Saya sebagai ulama yang ngerasa salah tenan, nomor ngerasa salah tenan wong kematian. Kemarin ngerti anak cili-cili. Nah ya, itu kan sakit ya. Kalau kita masih punya nurani, terus sakit diistihadi. Suatu saat kita kembalikan. Dan kita harus komitmen tidak saat sempat ini buatan. Ini kalau gang seminggu, dua minggu dolan beri kembali. Kalau aturi nopo. Faham ya? Ini masalah-masalah yang kita sudah lupa. Kau wong no paling lembek ngadepi hukum adat tuh paling lembek. Orang no istihad. Kados mangan pitung dino mangan terus, enggak terakhir ya ini untuk salam tempel. Oke, ya ada hukum adat itu. Tapi sejauh mana kita punya kompensasi indah Misalnya kalau wonten tonggo-tonggo mati, kita anggap ya, nah aku mangan seminggu tidak pirang kilo, kapan-kapan tidak teri beras pirang kilo. Tidak harus jelas, ini, tidak apa-apa. Berarti ya materialis, tidak urusan material, ini urusan nurani. Ini wong karuan, wong kesusah, kesusahan. Mereka kita yang ngadepi ayat-ayat sing ekstrim tentang innalladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nabo Naro. Wong sing mangan donyane cah yatim secara dolim iku mangan rokok. lagi aja nafsi nafsir buatan mboten dulman Gus, mboten nyolong, mboten bodoni. Tapi kan masalah, saiki kue sugih di mobil, di duit, mangan donyane yatim sing terima dipitik loro. Dulman niku ora kudu nyolong. Kowe di mobil, di tabungan mangan wae tim sing pitike mau telu mbek wedhuse kuru sitok iku kira-kira mbok takokno wong dolim ta ora eh mangan dunyane wong jati. dolim ora kudu nyolong Mesti nyolong karo dolim rasa dibekas bakas, paham gini nah, ini masalah-masalah sing jenengan kudu pinter-pinteran itibar pinter-pinteran istihar. nah buatan gini mau terjebak hukum adat kue ora lulus menurut hukmu hukmu Oh, terjebak hukum adat. Mudi sih dia. Ya, saya ini malah wis mau adat. Ciri utama NU iku mangan pas mati. Ciri utama Muhammad dia ya ora wis hukum hilang bubar. Kok asal usulnya hukum wis bubar jadi ciri. Ono pitung dinanan NU. Ora ono berarti Muhammadi. Ya repot saya ini malah akhirnya ki NU rawani macam-macam itu iku. Di mergo dituduh Muhammadiyah. Saya ini sudah identitas. Padahal zaman kita ngaji, cek kue NU, cek Muhammadiyah, anggar zaman ngaji tetap ngerti ngono iku radun nih. Mangan-mangan pas acara wong mah mati. kono kitab diwae tetap radun nih. Wong sing ana hadise dhaif lah iku tetep ndongakno wong mati ku apik. Ora mangan ning wong mati apik ora ana. Hadis-hadis sing ana sing pilo ora urusan ndongakno wong mati ku apik. Ora ana hadise donga lan gelemangan ning wong mati. Orang marah orang hadis ngono wis ora marah. Saiki sing repot nak ngoten niku. Kita ngadepi kesalahan, kesalahan iku wis dadi identitas. mau identitas yang ngono itu tahlilan, identitas ya orang tahli. Ini gue repot. Ini kados kunut ngoten niku. Zaman ke ngaji nganti matek. bentak kiai pirawai wae tetep ngukumi kunut itu sunat. Tapi kiai anu orang wani ngambil resiko ninggal kunut. Mergo dituduh Muhammadi Ya sunat liyane iso dikorting. Mergo orang no tuduhan popo, tapi nak ninggalo kunut. Wani sampai jadi imam niki ninggal ninggalo kunut sengaja. Padahal sunat di ditinggal oke-oke ay mereka kunut di identi identitas. Sing kunut berarti endo oh, orang kunut berarti napa? dia Padahal kita sepakat tumak nina itu wajib. Sak dure tumak nina sidik sunat lagi pleng iki eno nak salat cepet-cepet niku ninggal tumak nina dal tumak nina wa wajib utawa sak dhuwure tumak nina sunat ninggal sunat tumak nina biasa tapi nak ninggal kunut wani betul mergo kadung kadung dan ditas Nah, itu masalah-masalah hukum adat sing iso dikte gitu, nganti membunuh asal usul ilmu. Mulane ketika Nabi termasuk fitnah iku nak wis ilmu dipateni mbek hukum-hukum sing ngene iku. Ilmu wis kalah. Ya wow, kados cerita-cerita tarikh kula tentang Kanjeng Nabi Muhammad tentang wong-wong NU sing seneng klenik nyongkone Nabi tirakat ning gua kaya dekne golek keris terus sendakep sembo maca apa. Mboten ngoten Nabi delok teng tarikh-tarikh mboten Nabi ku nyepi ning gua kira mergo mikir perilaku kaumnya sing pun menyim menyimpang. Jadi gue lek keris, lek akik terus meditasi sore wet gede nih buatan Lha itu kan pun salah Terus tenggene hadis sahih diterangno wa yatazawwadu dalik Dan Nabi saat itu gesa sanggup gue bek bekal. Paham nggih? Tek hadis itu sahih Nabi gue bekal buatan Bontot Nabi ini. Mereka pancen tafakure Nabi nyepi nyepine dalam rangka tafakur piye kaumku kok saiki musyrik wong Ka'bah sing sakral kok saiki kok ibrolo bro bro. Iku pentingnya mikir, malah aku nyuwun ya jamaah mriki sering mikir. I mikir piye sing paling maslahat kanggo rakyat. Misalnya ngeten, saya itu punya jamaah di Jogja. Paling mudah itu begini. Masalah tarkul mungkar, meninggalkan kemungkaran. Misalnya cawe itu. Ini contoh ijtihad. Cawe itu niku coron jenengan kerja angsal buatan Gus. Saya jawab ini juga tidak urusan angsal apa boten, tapi keadaan keluarga memaksa dia harus bekerja. Ini sudah masalah darurat. Keadaan keluarga memaksa dia untuk nomor Bekerja. Tapi kemudian kita masih punya ruang ketika kita melanggar fikih, cawe dok kerja. Ini kan mesti rata-rata melanggar fikih karena selalu ada aturan sing nabrak syariat. Misalnya kerja di pabrik harus ada seragam. Di antara desain seragam wis rokan. Rok itu mesti ras desain pakaian Islam Islami. Misalnya sampai di anak pakai bank atau pegawai pabrik. Tentu pabrik itu menerapkan satu standar pakaian. Di antara pakaian misalnya rokan utawi pokoknya sesuatu sing tidak sesuai aturan apa syariat. Kulo nanti ditangkloti tinggal mbek santri. Tak jawab ngeten. Nak rokan gak sesuai syariat iya. Iya iya, mungkin Gus sesuai syariat. Lah saya cah wedok wis gedhe romae kere ra kepengen ora. Nggih sesuai lha iya ora sesuai. anggap ae iku ditambal lambe urune wong ya. Lendak selama ini kita nganggep hukum sepihak. e aurat rokan buk hukumi melanggar syariat. Sementara ketika dia mengabaikan ibunya yang sudah uzur, juga harusnya kita anggap itu mengabaikan apa? Syariat. Dan cara jenengan dia itu tadi terus disyariat. Kita masih punya cukup senjata untuk nyari hati itu. Nah, kue ngalim tahqiq aja ya iso. Jadi wong misalnya baik kerja di pabrik, karena secara umum sing rawan masalah itu khuluwah. Sampeyan delok teng fikih-fikih. Saelek-eleke nazar ning gone wong wedok, iku jek elek persepen, khulu malah nih wong wedo iku kaji dhewean ora oleh, nak rambek ini, Tapi nak ambek wong wedo akeh oleh. Mergo secara umum sing mari riskan ana pelecehan seksual, selingkuh iku gara-gara khulu khuluwah. Contoh gampang teng bis. Ning mulai gendo terminal, macam-macam hidung belang gitu. Tapi hampir rata-rata orang penumpang di bis cawe itu agak sing katoan cekak sing blotor nyatanya tidak ada pelecehan seksual secara umum karena di depan umum. Tapi orang kurang karena hulu was tengah soleh kok sama mbek cawe terus ya, entek soleh ini suwe-suwe. Ustad juga manusia. lo <laughs> boten ini fakta. Sebetulnya yang paling dianteni fakir itu tidak nadornya tapi hulu huluwa. Sebab itu neng itu sering dikorting. Asal tidak huluwa, asal tidak huluwa. Berarti kalau huluwa itu yang paling pantangan, tentu kita bodoh podo cawe itu kerja sarana neng pabrik, ojo PRT, ojo pembantu tangga. Karena secara umum jadi pembantu rumah tangga lebih riskan, lebih bahaya ketimbang pab pabrik itu kan punya kelebihan banyak, jamnya jelas, ya jam 8 sampai jam 4 dan saat itu suasananya orang ba orang banyak. Paham? Ya? Jadi umpama pacaran dulu kan salah dewi ini sing menyangkut sing kaitannya bik majikan. Nah pacaran kan salah biar mbak Ini kan menyangkut keamanan dia saat beker bekerja. Lo contoh paling gampang Kita itu jarang dengar pekerja pabrik mengalami pelecehan seksual. Tapi TKW yang di Arab Saudi jari kota suci, akhirnya mulai meteng. Padahal neng tanah su, suci. Di Malaysia juga, tapi nyatanya banyak masalah kan, karena PRT pembantu rumah tangga. Memang potensi, yaitu tadi potensi hulwa itu tinggi. Artinya secara syariat kita itu tadi yang paling kita lawan itu harus hulwa. Makanya jamaah memiliki misalnya di anak wedok kerja, podo-podo pilihannya kerja, kulo nyuwun yang tidak hulwa. Artinya pilihannya kalau bisa di institusi, yayasan atau apa? Karena paling dianteni agama itu apa? Hulwa persepen mojo pacaran nak gerjek neng terminal cek di depan wong akeh kan yo ya ngono-ngono ae wis mojok ngeri nggih mboten wis mojo itu iku semua ngeri itu contoh kita jangan malas istihad mulane kula nyuwun umat Islam terutama pemimpinnya jangan malas istihad saya itu pernah nyurati sama lembaga-lembaga resmi bahwa harusnya PBNU atau PP Muhammadiyah atau ormas-ormas besar itu punya fatwa resmi tentang panduan untuk perempuan bekerja. Yaitu tadi misalnya PBNU mengeluarkan fatwa bahwa sebaiknya karena terdesak ekonomi dan keadaan keluarga para gadis atau para perempuan kerjanya itu di pabrik atau yayasan atau institusi yang terbuka. Hanya sebisa mungkin dihindari nomor PR, PRT pembantu rumah tangga sebisa mungkin. Artinya kalaupun iya pilihan terakhir. Itu saja pilihan terakhir yang mungkin bisa diistihati, misalnya sama keluarga, sama orang yang nggak ada kemungkinan begitu dan sebagainya. Ya. Mereka panduan ini sangat berarti. Kita ini kan yura ya picek toh. Kita gua ojo picek temen-temen, Wong sing TKW neng Arab Saudi, neng Singapura, neng Malaysia, yang diberitakan TV saja sebanyak itu sing ngalami pelecehan seksual dan kekerasan yang diberitakan. Lah berarti yang terjadi jauh lebih ba lebih banyak. Nganti diakses TV kan paling mergo kejadian ini kota atau kebetulan lapor. Iku sak mau lagi ya teng TV bedino kita roh kasus TKW TK TK. Apa mana sebenarnya di berita berita. Tapi kita jarang dengar ada perempuan mengalami pelecehan seksual di tempat pabrik. Di pabrik-pabrik. Saat bekerja loh maksud kula. Ini karena salah dewi kan salah dewi tuh. Ya karena itu tadi buatan hulu, buatan hulu. Ya contoh tentang bis tuh bis itu kan ya orang macam-macam tuh bisa numpak bis nak dalu-dalu wong kula Medina lu ngoten Yogya nu dalu. Angger kula ke Yogya jam 6 malam itu kan sering ngebis ngantos masuk pandangan itu jam 2. Yo mulai ana cawe itu cah lanang, wong lanang, wong soleh macam-macam. merata rata nggih aman. Tapi nak ngurus mulai dhewean niku ngeri. Kemungkinan iki waduh nak padha geleme ya selingkuh, nak ora podo padha geleme ana pemerkosaan. Tapi kemungkinan yang terbuka kayak di bis kemungkinannya kan nyatanya ada ada kan. Hingga detik ini kemungkinannya akan kecil kan. Mergo boten khulu khulu. Sebab itu Nabi sering ngendikan la yakhluwan narajulun bimroatin. Fa inna syaiton salisuhuma. Dijo sampai wong lanang persepen. Jadi yang dilawan Nabi betul itu sebenarnya masalah hulu bukan nazar. Tapi nazar itu haram jelas ini kita sepakat haram. Bisa jajal can nom nom sing ngaji kulon. Buat delok nganti ngiler neng terminal ngarepe wong akeh temilah ngiler kan gak bepopo kan baik kono wis katokan kak wis blodor paling ngiler tok kan. Mergo ana wong akeh. Jajal dhewean, wis pakaian rapat lah pikirane cek ngeres wong dhewean. betapa istihad kita ini terus gampang. Kita sebagai ulama, sebagai pemimpin terus istihad. Harusnya kita sebagai mufti ya, kados lembaga-lembaga resmi itu mensarankan, menyarankan bahwa aturan-aturan bekerja untuk kaum wanita jika terdesak kondisi keluarga harus di depan umum jadi kalau kulo cawe dok kerja teng toko itu rada cocok loh. Misalnya terpaksa keluarga itu bagian jago toko kan jam kerjanya pas di depan orang banyak. Kulo nanti tangleti. Lah nak iku Gus dadi kondektur itu dadi tetep lumayan. Wong dengar kowe ngakeh-akeh jadi lumayan. Aku saya tak belo. Lah nak ra pantes ra pantes iku ndurut kabeh kok oh, bakas pantes. Bakas pantes oh, buang ngene bapak elek anake dibeno kerja. Padha-padha pantes ora kerja blas. Tengok-tengok ning omah dicukupi sing lah lanang urusannya itu kondisi kok bahkan pantas rapi pantas jadi ini kita kula membuat satu wacana membuat satu syariat bahwa harusnya ya, setiap umat ketika Allah likulli ummatin jalna mansakan humna sikuhu, fala yunazi'unnaka fil amri watu ila rabbik setiap umat itu harus selalu ada satu metode, satu proses ijtihad sing nyelametno manusa menuju Tuhan. Ya sing nyelametno manusa dadi Tuhan menuju Tuhan. Watu ila Robbi. Zaman kajing Nabi ya dengan cara itu beliau ngilang nomor syirik. Zaman Imam Syafi'i begitu, zaman Wali Songo begitu. Kok Sunan Kalijogo, Macak jo. Ya zaman kulo jenengan kayak ngoten. Saya tuh pernah ditanya seorang mahasiswa. Kalau begitu Pak Bahak, wanita karir dengan wanita yang tidak punya SDM baik mana? Menurut saya baik wanita karir. Podo-podo pilihannya kerja karena itu tadi. Bocah wedok pabrik rawan di gay pelecehan seksual Mergo terima asisten, terima sekretaris. majikan iso jawil, iso ngajak makan malam. Tapi nak majikan sing wedok. Anak buah lanang kan gak wani beda. Lo soal dene mentale nakal nyewa gigolo iku urusan dene. Nah ini cerita betapa bisa diistihati. Contoh paling gampang ya tenang. Hampir semua pelecehan seksual yang di TV-TV itu TKI atau TKW itu rata-rata kan yang karena nggak terpelajar kan. Secara umum, sing faktor pelecehan gitu mboten. Sing terpelajar tetap sungkan. Ana cawe dok keluaran UNER, tapi keluatan Unibra, keluatan UGM. Sing ape nakal ya mikir. Nggih Bahkan pendidikan wis di aura. cawe dok, gitu, Ketok jebolan pondok endi atau jebolan gontor atau jebolan UGM, pokoknya terpelajar. Uang pikirannya orang ngeres teman-teman. Tapi nak tampok SDM ayu, pikirannya uang itu ah gampang. Lenda ini fair. Dan itu sudah jadi fenomena sekarang. Hampir semua kecelakaan pelecehan seksual, sentuh TV-TV di berita, no, ketoro banget. Kira-kira latar belakangnya mau pendidikan buatan, sentuh TV-TV ini. Buatan kan? Mau lugu-lugu kan? Memang kemudian orang terpelajar ya penyakit sakit dewi terus dolanan sakit dewi urusan dewi ini kan yang menyangkut ifta kita fatwa itu harus sesuatu sing umum jadi kecenderungan pelecehan seksual itu pada tempat pekerjaan sing di situ banyak huluah banyak persep Nah, ini kalau berkali-kali nyarono konco-konco kulo sing kerja teng lembaga-lembaga resmi fatwa itu harusnya NO, PBNU atau PP Muhammadiyah atau MUI itu sering mengeluarkan fatwa-fatwa sing terkait ini. Kau konco kulo ada, sing konco-konco sidoarjo itu hampir rata-rata di pabrik. Bahkan sebagian santri ini bapak kulo niku wonten sing kerja teng pabrik teng Surabaya. Ya tanggal itu loh, cara jinan spuntikus, gus. Mergi mesti seragamnya pabrik kan ingat niku roke ngisore lutut persis dan cara jenengan sepunti gus. Ya jawaban kulo ngoten. Kalau memang harus kerja ya kerja. Tapi ya itu tadi di pabrik. Pokoknya di tempat-tempat sing buatan hulu hulu. Wah sampean durata kaya opo menghindari jadi PRT. Ini kasus nyata. Ini ben jamaah mriki gelem mikir. Kula nu dikonco, sakniki setengah stres. gara ini ya buruh. Nanti ki kangkang ini ben dadi pengalaman. Masuk ke calanang rawan pelecehan seksual ya sing pinter. Mergo ketok pinter paling gak wong sungkan. <coughs> Utau mandiri. Bocah ini alumni sarang. Alumni pondok salaf sarang. Kerja teng Cina. Nah, tugasnya nyuber Pas bisnisnya apik ya apik-apik nyuper ngeteromi, ngetero dagangan. Suatu saat Cina ini gue bangkrut. Bengi-bengi dia ini boleh golek lonte. <laughs> dia ini ranu berarti majikan, dia nurut dia santri. Ngono iku ngetrotor apa-apa Gus. Dekne iku tengok-tengok di warung, aku sing kon golekno. <laughs> Lah, nak potok ngoten sebuti nih Tadi santri cuma larat temen-temen. Melarat lah cuma buruh mun lo dah ini dari cerita ini betapa kita kudu menghindari kemiskinan sing nganti ngono iku nganti buruh mereka rawan masalah beli dek ini nganti saya ikut dosa setengah setengah. Kau tahu kan gue nolong. Kalau orang apa takut lah, gue gelem ramen tolong. Nganti saya ikut ramen tolong. Lah gue gelem gue ramen tolong. Cerita male alumni gen kula wonten Cah Putri kerja teng Jakarta. Nah ini tugas ini Cah Putri ngeterno anak ini teng gereja. Jadi dia ini jadi bibi sister. Tugasnya e sing ngetero anak emas teng gereja. Nah, ini kita sebagai ulama aja picek aja buta. Mulane kulo nyuwun nggih jamaah mriki kudu seneng mbek tiang-tiang sugih Islam. Sana contoh cek fase cek gento cek lumayan. Mergo ora ngarah anake kon ngetero ning gereja, ora ngarah kon golek ana lonte. Mas kasus <laughs> kanca kula niku jadi pelajar. Nah itu pentingnya istihad. Akhirnya kita kita harus istihad. Piye menghindari kondisi kayak i kiai. Paham ya, kalau terus akan ya. Jadi ini cerita Nabi itu berjuang demi umat. Ini mau balik teng alaihi anit tum. Kita sebagai pemimpin kudu siap menanggung beban um umat. Sing pemikir yang mau menyumbangkan pikirannya, sing duwe ya duit. Tapi jelas kita jangan bosan-bosan berpikir untuk meringankan beban apa umat. alaihi anit tum. Terus sun alaikum sangat berkeinginan yang terbaik untuk umat harisun alaikum terus bil mukminin raufur over koyo kiai-kiai sing ngapa ngopi mikir umatnya sak sempati Ngono ya tak kok ineh ngono ya apik. Harus harisun alaikum. Semua pemikiran itu bener-bener dilandasi, dipikir tenan sebab akibat akibat. Harisun alaikum. Terus kula ngaji teng Mulai kula ngaji, mulai pertama ngaji teng mumpun pengpi itu ping sepuluh Mulai kula teko langsung ngaji. Mumpun kula pikir Mergo adat NU nak diben-beno iku pancen wong nganggur kabeh. Misalnya aku teko jagungan terus ngopi. Misalnya kopi kotek tak ngaji ono sing lagi teko, ngentosi sing lagi teko iku. Perkara ben ngombe kok kopi. Nang kok ape dimulai neh, oh niku dereng disugoi meneh. Akhire ra sida ngaji. <laughs> Ngono wis tak pikir, mulane kula kaji teng Yogya, teng mriki, teng putih-putih, anggere kula diundang syaratnya situ. Aku teko langsung ngaji. Wow, jadi orang kulo nggak ngerti, nak kira umum, tapi rau umum saya ngape, Apa nak sing umum terus apik? Mereka nak diben-ben wong nganggur ngape, Dikai kopi gak barbar omongnya, Mun kula pikir, mereka mesti ngotot ndek akibat. Misalnya kopi kula tak antek ping ngaji, orang sing lagi teko kan disugoi meneh kan. Padahal cara hukum mertamu nak wis ana disigoi kabeh. Wis bangkrut no sahibul bet, mari jago jagungan nah itu pentingnya istihad, harus diistihati. mulai Nabi Rian kayak ngoten, masalah pakanan diistihati. kue kok cuma lebu, latat hulu buyutan Nabi illa ayuzana laku Wong ora oleh Nabi selonang-selonong kecuali untuk izin. Izin tuh keluar dari Nabi bukan dari yang bertamu. Terus nak kue mangan, bar mangan ya langsung mulai. Nak coro Jawa kan gak mantas, bar mangan langsung mulai. Tapi cara aturan Quran mesti ngoten. Faidah to ta'ibtum fantasiru wala musta'nisina napa? li hadis. Nah, bar mangan ora mulai. Wala musta'ni sing hadis ojo jagungan gak bar bar inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. <laughs> Paham? Mergo nak nuruti adat eno ki ngoten kados kula anggere bar ngaji kan disugoi mangan. Nak nuruti adat itu kan bar mangan pantes leren sih. Lah lerene wong nganggur rokokan sih. Rokokan wong nganggur loro rong marem. Ini bermangan rokokan loro, cerita ora barbar. Wis ngono duwe akibat. sing iso jagoan mbek kiai sing tukang ngomong. Lah kok wong soleh sing meneng kan tetep ora iso to. Mulane rata-rata kiai niku kroni-kroni tukang kaspo. Ya mergo sing iso jagongan sing kaspo-kaspo Padahal iso wae sing kas Padahal sing kaspo iki iso wae wong tanpa prestasi ning umat, iso wae sing meneng iku ahli jamaah. Sing meneng sing ra iso omong iso wae puluhan tahun mimpin jamaah ning masyarakat lah sing kuas poi jubile mubalek tambah umat ngono ae. Mau pinter omong. Lah gara-gara pinter omong ya ini nanggapi sing iki. Seputi zaman akhir mun rusak kabeh padahal dek, bagian rusak ya dekne iku. Kamalane kula baik ki enom lanu gak mudah terjebak. Kula pun belajar dari berbagai kasus nu tak kei tibar. Kula mbek enom mangan uyah wis akeh moh diakali kula. Nah itu pentingnya istihad ya. Nah, rata-rata ora mungkin ngomong tok to sing. Sepudi ya zaman akhir mun rusak kabeh masyaallah kiai gode niku paling prihatin paling Padahal iso wae sing meneng sing mojok wong soleh iku bener-bener bagian dari kesolehan. Sing mimpin jamaah tiap hari mulang Quran tiap hari. Sing iki mau bendina kegiatan iswan kiai. Sawangane mikir um Ma, tapi ketara ini ngene, anggere ngelem kiai terus ngene. Kiai iku lho wap, wong tamu imangan mangan. Mangan enak-enak lah ketara kan. Eh boleh ngono to, perkara pakanan to ngono kok sawangane bakas umat ngalor ngi ngidul. Jajal wong iku jak bakas umat aja kei ibu-ibu, anggere remeng. Terus ketok asli. Lha mulane nak ngelem kiai api terus ngono, Pak Yai iku lho wap. Tiap tamu dikeki mangan. Tiap tamu disangoni lah ya muni sangu nak wis kok repot. Ini ku istihad ya, harus harisun alikum. Istihad itu harus sesuatu sing serius. Mulane ngendikan ulama harisun nak mana nih Jawa sing mungseng, mungseng mana nih sesuatu dipikir secara nopo serius. Jadi dipikir sebab akibat. Terus kulo ngaji ngeten iki. Ini kata tentang kulo. Gus, ngaji nih masyarakat tuh ngaku kitab. Padahal umumnya masyarakat NU kan wong awam. Mbok ngaji ngupeng ya cangkemmu. Nang ngaji nguping samu iku mulang ngaji ngrungokno kaspomu. Ya ngaji ra ono kitabe omonge tok dinti. Kowe mau ngaji tanpa kitab, omongnya badut tok dinti ra ono ilmiahe blas. Ya akhirnya kaya badut-badut nih. Nang kok akhirnya jamaah ngoten, enak nih Pak Yai iku lucu. bang ngaji ngajak akhirat ngajak lucu. Ah lucu ada TV Sri Mulat tak selesai tuh. lapornya wakia, ya. Kiai. Paham gitu, jadi ini penting sekali gitu. Karena kelemahan umat Islam itu cara berpikir. Mulane bahwa nggih kalau balik ini ma anitum harisun alaikum. Nah, berpikir yang kuat itu tujuannya mau sitok bil mukmini naruf rohim mergo krono kasih sayang. Jadi kata wau kalau mikir tentang fatwa cawe itu iku api kerja di depan umum. faktornya mau kasih sayang itu dengan kerja di depan umum kita harapkan tidak ada kekerasan, tidak ada pelecehan seksu seksual. Mergo nak kita ngotot ora Gus pokoknya demi hukum mau wedok ora oleh kerja. Yo ya kita tidak raufur rahim tuh karena ada kerja terus kelaparan. Raufun ning ndi rahimen ndi. Gitu, misalnya kita fatwa ra kerja tentu latar belakangnya ora raufur rahim jenenge enggak mau tahu, ora kerja terus keluargane ya sakit tenan. Lah kuwe fatwa ngono anak kiai pancen sentak entuk dhuwit, iku masyarakat to. Alasannya jare wong ker kuat tenan untuk rezeki min haitsu la ta'sib. Lah kira takwa lah nek kiai tak entuk oh, cangkemmu. Geneman ati pek menangi de dhewe. mana kula anggere Gus-gus ngomong tok. Lah apa sing duit entuk takwa nih, soalnya soe mafia nih. Ya. Kok GR, pepen tak entuk duit min haitsu la ta'sib sawangane krana wa metakilah guna boh, Maroja kok pena Rezeki gawane urip, ora gawane takwa rezeki gawane urip lonte untuk rezeki maling untuk rezeki gendo untuk apa rezeki ya, cara Quran rezeki gawane urip wa ma min dabatin fil ardi ila Allah napa rezeki lah min haitsu la yahtasibu sing gawane takwa lah rezeki gawane urip anggere wong sing urip ya gawane apa rezeki wong beda ngono wong apa apa 30 juz mau musuh iki apal sak ayat ta <laughs> rezeki gawane urip ora gawane takwa takwa ayu mutalafifu tegese wong sing kemulan bisia iklan pakaiane wong khina maji il wahyi nalikane tekane wahyu lagu maring nabi khaufan krana wedi minhu sangking ikilah khaufan krana wedi minhu sangking nabi rasa wedi sangka nabi lihebati krono hebahe wahyu kumil layla illa qalila Nabi dikandani pangeran kumil layla illa qalila kum ngadeka siro alaila ing waktu bengi esoli eh, tekse salato siro ing waktu bengi ila kolilan kecuali waktu sidik. maksudnya itu sing agak melek maksudnya piye luweh akeh melek piye nisfahu minimal nih bengi perang lu sampean <laughs> lafat nisfahu badalun dadi badan ming kolilan saking lafat kolilan Jadi separuh nih bengi gue ibadah Lah wakilatu te siti e bin nazori kelaningali ningali lal maring awing kusmin qalila utawa kurang sangka paru qalilan hale sithik ila solusi maring sepertelu separu separo seper sepertelu sepertelune bengi iku nak rolas jam sepertelune jek binten rong jam setengah ya 6 jam kan separu, sepertelune jek binten rong jam setengah ya kesel ya sampean tahajud 2 jam setengah ya jek kesel Wong rong pulau roka rakaat dikayang setengah jam selesai. <laughs> Kali dosa menit. Eh, Ayo iya, kali dosa menit. <laughs> Luweh limang menit. Wis <laughs> ngono titen-titenan. Aja makmu mbah iku suwi. <laughs> Eh, mbah sing suwi ora payu. Madan. Padahal bae pergawe sepo latihan latihan khusuk. Nah, tapi bae iku ya zaman nomi kurang ajar. saiki wae jog tuwa grembeng jak tarawih sing khusuk ora gelem senengane sing cepet lah dekne zaman nom yo seneng sing cepet Nah, ini wonten cerita. Kowe nek dadi kayak tuwa juga kakan fatwa. nanti nate dikandani kiai ngoten. Das putih Mbah. bah. wong nafsiri kis tua kakan fatwa. Zaman nomo yang ngono. Mergo wonten kiai sepuh nu no lele. Mergo lele dianggap ambibi. Jadi mirip madzhab Si Syiah ini ora mboten seneng kewan sing rano kulit itu. Jadi si Syiah walot lele bareng haram. Kok kiasi podo. Madzhab Imam Syafi'i kan ngoten, barang-barang sing jijikno haram. Jadi Imam Syafi'i barang sing ra ono haram, tapi kok jijik jijikno haram. Wong Jawa milih kadal haram, mergo jijik jijikno. Ulo ya haram mergo jijikno. Pilih-pilihane wong Jawa dhewe to, kadal be ulo. Lah tapi terus wong Arab muni lah nek kadal ulo haram mulut ora menisan padha aluse. Sito alus dagem Si sito oh ora. Mulane wong Syiah, kula dikonco akrab Syiah. Habib, jenenge Habib al habsi ini Syiah kayak tiang Yogyakarta. Nate teng Syria, nate teng Inggris, teng Australia. Habib. Dia ini nggak bisa tahu, Pak Bah, mazhabnya orang-orang itu yang dimaksud itu gimana? Kadal hara, hala, haram, ya haram. Lele kok enggak? Ya enggak, dia tidak beda. numpuk dua lusi rano kuliti. <laughs> Cara dia Dene iku oleh ngiasno iku jene jagale wong padha ora ono kulite padha aluse kok sitok halal sitok napa? Haram. Jebule cara berpikir dene iku halal haram anut sisik. Nah, emang ya, baca niku mazhab iku ke. Nah, kita kan mboten to nggih. Tunggale mano, iku jare nak sing cakare kuat. Iku haram. Jadi bido haram. Nah, tapi nak saiki manuk cendet. Wah, aku cakare ra kuat. Lah ukurane ra tuh tu piye? bagi kurban ya kuat. Manuk gentilang cek manuk apa wae kanggo uler ya wis kuat wis ra berkutik. Nggih, betul. Maksudnya ukuran kuat itu piye? lalu nuruti madzhab urano ono bar. Mulane terus ulama-ulama ndarani dak mayari buka ila malayari buka anut sarane Nabi, nak ke mamang ya tinggal aja repot-repot. Mergo nuruti fatwa ora ono bari. Mulane masalah-masalah furu'iyah. Nah, sebab itu kon balik kiamul lelai, sing karuan ibadah ya kiamul lelai. Nah, istiad fikih ora bari. Auzito nambahi siro alihi ing atase iki laki yamila sulisan maring 2 per 3 wa auti au kulit takhiri krono takhir terus warot tiril qur'ana tartila tilan lan nartilno siro al-qur'ana ing qur'an eta eh, sabat tegese teteko siro fitilawati ing dalem maca qur'an tartilan kelan tartil tenan nah niki no tenan nggih Pentingnya kiamul lail Kulo nu bae modern lah nu nganti sakniki sering tahajud bae kulo modern lah Kulo tak cerita tentang jamaah mriki Abdul Qasim Al Junaidi, sampean wawas teng hikam. Abdul Qasim Al Junaidi rak top-tope wali sufi. Paham nggih bahasa Korea? Ya? Dadi iki takokno iki iki sepuh. Abdul Qasim Al Junaidi ku top-tope ulama tasawuf, ulama tauhid. Muridnya ribuan, sampai saat ini nu terkenal Angger tasawuf ahli sunnah ku anut Imam Ghazali utawa Abdul Qasim napa? Al Junaidi. wae semanten ketika beliau wafat. Nggih, ketika beliau wafat niku muridnya nu tangklet ya Abul Qasim Al Junaidi jenengan soleh ngoten kayak apa Tuhan memperlakukan jenengan ini jawab Abul Qasim Al Junaidi seperti tohat tilkal isyarat wafaniyat tilkal ibarat wama nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha fatwaku isarohku nenggone muridin urano gunane kabeh sing nyafaati aku fatwaku ning para muridin isyaratku ning para muridin ora ana gunane kabeh sing nyafaati aku mung sitok iku ruqaatun ruqatuha inda sahri yaiku rukuk-rukuk sing kunna narkauha inda sahri rukuk-rukuk sing tak lakoni ning wektu suwihir ngene iku wektu kula wingi cerita kula wingi badhe Jumatan ngaji teng desa mriku kula cerita keapian liyane kiamul lel keapian sing yastariku binal awam wal juhal wal fusat bahkan wal zunat wal kawafir dan sebagainya keapian sing sifati sosial iku ra dominasine wong soleh iki rungokno tenan jamaah mriki keapian sing sifate sosial iku dominasi wong soleh misalnya sampean ngutangi tonggo ngutangi konco kita sepakat ngutangi tonggo apik ngutangi konco ya apik tapi kira-kira podolun tene utang-utangan duit to ora kira-kira dia ya sering utang-utangan du duit. Ngekei duit konco ya apik, sodako ya apik. Kira-kira pada penjahatnya sering sodako sodako ta ora? Kira-kira. Nggih to? Antar penjahat jajan yo, ya, wis tak bayari aku ora usah Antar lonte jajan wes aku wae sing bayar aja kowe. Artinya banyak kebaikan sosial yang kemudian ternyata orang fasik juga melaku, melakukan. Nulung wong, wong fasik ya sering nulung wong antar penzino, antar wong fasek, antar lonti, antar gento sering tulung-tulu. Tapi nak kiamul lel sujud butuh soleh tenan. Kowe iso no no penjahat atau copet bengi-bengi tangi wudhu apa tahajud. Tapi kue saya no no tukang copet dijali utang kancane oleh senaja tuh ganggu duit copet. Copetan tangi bener. Sebab itu kiamul lelu sing no wong soleh berawong soleh. Iku sing disebut Quran tata jafa junubuhum anil madaji yatuna rabbahum khaufau wa Mereka banyak kebaikan yang ternyata orang dolim pun melakukan. yang nulung wong. Nulung wong ya baik. Wong soleh ngelakoni ya baik. Tapi itu tidak sesuatu yang hanya orang soleh saja yang melakukan. Eling eling ya. Tidak sesuatu yang hanya orang soleh saja yang melakukan. Kira-kira loh, antar lonte antar WTS. Kok kancane mulai radhi duwe, iku utang kancane diutang itu orang. Kayu ya diutangi. Mak sama nak dulu nih film-film gangster Cina nih. Nak kancane mati, bujune di rumah kancane gitu. Artinya antar mereka juga ada hukum sosial yang luar biasa. Luar biasa. Sebab itu kita-kita sing wong apik, sosial-sosial ngono iku ya apik. Tapi ora ciri utama wong apik. Wong apik utama iku kiamul lek. Iku gelem tani bengi. Mergo iku bukti iman. Kowe dhewean ambek pangeran sujud. Mulane jare pangeran niku wau ukuran wong apik niku kumil laila illa qalila niswau awingkus minhu napa qalila tatajafa junubuhum anil madaji yatuna rabbahum khaufaw wa tama ngendikane kanjeng Nabi yanzilu rabbuna hina yabqa sulusul lail niki penting kula yang mergo sakniki niku pun usum kesalehan sing anut zaman modern sakniki niku banyak kader-kader NU sing sausi teng kota iku milih kebaikan hasil yang modern. Misalnya bergabung LSM sing murni terkait sosial. Misalnya nak urusan gempa semangat, urusan sosial semangat. Itu memang baik, sangat baik. Tapi kemudian tercerabut songkok akar-akar iman sing khasi wong Islam, yaiku terus ninggal lo ibadah khasi wong Islam, koyok kiamul lain. Mergo nak sekedar sosial-sosial itu donatur-donatur dari barat sampai roh tsunami tengah Aceh. Enggak sampai satu hari donatur dari barat turun semua. Nggih mboten. Di, di Jogja juga gitu. Jogja itu gempa Sabtu, Kulo Ahad menuju Jogja. Itu orang barat sudah banyak di sana. Ya kita terima kasih, itu ya baik. Tapi ketika kader-kader kita mau apik secara sosial, kok ikut tercerabut song kesalian sing khasnya wong soleh. Jadi gue kiamul lel. Gue kiamul lel gue sing ciri utama wong soleh sing urung tercerabut songko akar iman. Mergo kue terbiasa urip bi Allah Subhanahu wa taala. Iku sing akhire nglakoni ya du'u baum khaufau wa tama. Iku ngerti Allah ndredeg-ndredeg. Khaufan napa wa tama. Lah kemudian songko basis sing iman ngerasa parak pangerani lagi nglakoni wa mimma rusaknahum yunfiku songkok basisnya para pengiran kepengen sedekah berarti sedekah dipimpin iman lah anak sedekah WTS sedekah podo gento podo penjara gak kerono dipimpin iman gak enak ambek konco Mungkin saya tahun nulung aku saya tak tuh berarti kan gak ono basis ngergani iman mau murni hukum sosi sosial misalnya lonte be lonte ya utang utangan duit penjahat be penjahat ya utang utangan tapi tidak dari basis i, iman. Nah, jadi dibedakan. Jadi kiamul lelu gue bina iman. Nah, wis bina iman kemudian diepresikan diwujud noning perilaku sosi sosial. Jadi ojo sosialis imane kare, imane se iman sing lahir nono napa sosial. Nah, mulane ayate urut tata jafa junubuhum anil madu jiyatu narobahum khaufau wa Lagi wa mimma nahum napa yunfiq. Mergo nak sekedar infakul mal iku ora wong soleh tok, wong nakal-nakal ya sering infakul mal. Tapi kan gak dipimpin iman. Ora krana napa? Iman. Ini tak terangno kena apa surat Muzammil kok nomor siji bakas kiamul lel. Mergo iku ciri khas soleh sing ora dikebari wong dolim. Mergo nak kesolehan koyok lomo kaya ngekeki wong iso wae wong dolim ya nglakoni. Nglakoni. Tapi tetap apik lho Mas Tapi kan wong dolim lah nglakoni ngakon ya. paham ya Waratil lan nertilno sira Al-Qur'ana ing Qur'an eta sabat tegese teteka sira fitilawati ing dalem maca Qur'an tartilan kelan tartil tenan. Inna saat temne ingsun Allah sanulki bakal numi numibano ingsun alaika ing atase sira kaulan sakilan ing dawuh e eh, Qur'an nek dawuh Qur'an sakilan ingkang berat ae muhiban tegese ingkang ana wibawane au sadidan to ingkang banget lima kon ana perkara aminata kalifi piro pira-pira pemerdinan inana syata laili sak temene kiam ning wektu bengi ayil kiamah ba'da naum maca Quran to tahajud ning wektu bengi ya te nasihatul laili ku asad dulu banget apane watan antum mancepe ning ati ya padha-padha donga nak tengah malam mak luwih tumancep nah, saat ini mboten donga no istighosah kubro ning lapangan kodam apa. Meniku ya nak sunate sunat maca kalimat thayyibah, tapi wong parade, asad duat an ora asad duat. Entek watane. Hmm, bareng-bareng kok rame-rame. Rame-rame. Ora ana asad duatane wis jelas iku Yo ya, asatu gemuruh niku sing jelas watane. Oh nyatane dibakas ora khusuke, eh, sound sisteme apik ta ora? Geglegare piye? Terus panitia iku ngukur suksesnya abe halal sing sifatnya simbolis. Ditekani pangdam to ora? Ditekani gubernur tau. Bangunnya pangeran nyembadani ngenteni presiden teko tapi. Mana kalau nganti detik sering dungo ya Allah. Kulo nu ikhlas dari kiai cilik, dibang dari kiai gede nggak nganggu ukuran duniawi. Kulo nu kenal mulai menteri. Kulo nu tapi buat nanti bangga gitu biasa mah. Mergo ukuran kiai mandala mandala wah, wah Wong sing nunjukno Kemudian saya zaman akhir kakek hijab. Mukur kiai top nak ibu bupati, gubernur, presiden, menteri. Ini gue mau hijab. Masyarakat dewi lah ya bu entum. Anu natut kena hi, hijab. Lu kiai top. Nabi bupati soan rono, presiden soan rono. Sekali-kali ngelam iku lagi kiai lebih. Mau naruh dek ini bilang pangeran. Sekali-kali. Nah kita gue sangat tanut hijab niku. Lo buatan sombong ya. Saya itu tidak anti bupati, juga ada anti presiden. Tapi ibu yang biasa-biasa saja. Artinya ya kita kiai itu tujuan utama adalah dalla ilawah. Fafirru nama ilawah. Melayu bareng-bareng ilawah. Soal kulo misalnya ditekdir kenal bupati, presiden, bang. Ya, ya biasa kok ditekdir kenal jenengan. Ya biasa-biasa mawon. Ya kulo ya biasa. Kulo nanti pengajian nu ditekani bupati itu ben kajak seperempat jam lagi. Lugus kok wangsul. Lebar pengajian ra mulai. Mungkin seperempat jam bupati itu kecangkem ulama kan ngenteni bupati. Ah, <laughs> udah cangkem ulama kan ngenteni bupati. Ya. Panitiane iki biasa mawon, kula terkenal mopong ya, cangkem. Lah nanti ditakdir ketemu, misalnya panjen pas kulo mriku wis ana atau ditakdir ketemu ya takdire pangeran. Ampun ngenteni kan. Oh, tersinggung kula. <laughs> harus dikembalikan. Ya, saat ini pun kadang ya, masyarakat dengan itu lo kiai top, bupati rono, gubernur rono itu harus jah. Tapi aja terus drengki, nunggu terus bupati itu kalah harus soleh gue sama ngandrengki ngandrengki hasut. Gak biasa mah, pun Ya itu lo hebat. Maksudnya aku nak roh di ini gue eling pengiran. Ya pun ngoten tak. Ya, soal kadang ana bakas, itu kadang bupati ya rono. Ya biasa, bupati juga manusia, ya makhluk. nah, biasa. Kabeh khawatir. Kali-kali nganggo ilmu tauhid to, roh sampean yo makhluk, roh bupati yo makhluk, roh presiden ngono. Makhluk ini biasa-biasa. No, malaikat mungkar nakir dinyek tukang talkin. No. <laughs> Nak ono malaikat loro teko. Fala ijaka wala yuhibaka. Fa innahu ma khalqun min khalqillah. <laughs> Modin sing penceng kabeh wani nyek malaikat mungkar nakir. Modin rata-rata rapati di duit dredeg-dredeg. Iku iya, wani nantang sinten? Nah, nah, kepede nak nalkin. Kok aku apik bupati dredeg ora karuan. Om pas nalkin. <laughs> Eh nalkin nak ngoten, engko nak teko malaikat mungkar nakir ki rasa dredeg, rasa kaget. Iku yo makhluk kayak kue <laughs> kula cocok ambek nakir kula niku anggere ana wong mati kula kan kiai bagian donga paling seneng kula jejer wong talkin moden kula moden desa kula paling seneng ambek kula kula cocok Gus nak nalkin jejer jenengan mereka lha piye no jenengan guyon ya terus nak mati lah kok piye eh, tak anggap jenengan bernyak libah lha piye ngomong karena nakir banyak <laughs> Jadi saya ngelakoni ilmu tauhid tenan ya mudin niku bahwa semuanya kholkun min kholkil mungkar nakir sing jarene siunge sak boto-boto mbok jare apa sing jare godone nak diantem wong jari ajur sak walang ini cara modin fala yusijaka wala yurhibaka fa huma khalqun min khal illa enteng cara liar <laughs> Ya satu kota sami itu kese cocoke pendengaran qalbi maring ati ala tafahumil Quran. Ing atase memahami Quran wa aqwamu kilan lan luwih kuat apane kilan pengucapan pengucapane. Eh, abian itu tikse luwih banget apane kaulan apane pengucapane. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Innalaka saat temen iku duwe sira fin nahari ing dalem sabhan ono kegiatan untuk kesibukan tawilan ingkang panjang. Eta eh, sarufan tegese tasaruf aswalika ing dalem pira-pira kesibukan ira gara-gara nak rino banyak kesibukan berarti gue kiam murapas sebab niku kan wiridan bengi bengi mergo rino tasarufan akeh tasaruf asyolika ing dalam kesibukan ira Lata frugu ora fokus siro ora lowang sira fi ing dalam nahar li tilawatil Quran krana maca Quran wadkur isma wat tal ilahi tabtila Wat Quran ing sira isma rabbika ing asmane pangeran ira Ekul tek sing ngucap sira bismillahirrahmanirrahim ikira atika ing dalam kawitane maca ira. Nah ini sing penting ini watabattal ilahi tabtila. Watabattalan mokusno sira utawa tunduk sira ai ing koti tek seputus sira ilahi menuju Allah. Kuwi nak ibadah ning Allah sing fokus sing menuju Allah betul. Jare eh, Sayyidina Mu'ad kuwi nak sujud mbek pangeran mantep sujud yang terakhir. Jadi setiap kali melakukan sholat itu mantep wae sholat sing terakhir terakhir sehingga sholatnya mufo fokus jadi ikmali akhiratika ke anak tamu tu apa ho hudan nah wa mali dunya ke ka anaka ta isu abadan kira ngamal urusan dunya kaya kowe urip selawas. ra iso saiki ya sesuk neh urusan duit, sesuk ra ono neh ora kok urip selawas, terus yang akeh ben kok cukup urip maksud <laughs> suwi mboten dadi itu. Kira ngamal akhirat kaya-kaya sesuk mati berarti serana kesempatan men nah akhirat ya tenang tenanan. Lah anak kowe ngamal donya kaya-kaya kowe urip selawase. Misale saiki ra nduk dhuwit sesuk ra ana urip meneh. Ora kok malah kerja tenanan kaya-kaya urip apa? Selawase penak ilmu nafsiring eh, <laughs> eh taptilan kelawan. Mulane ngaji le ngaji, ngaji mbek sing paham sing dong. Taptilan kelawan nggih ibadah tenan, mas daru batala. Jia den tekan apa bidawa tabtilan ri ayatan jaga lil fawasil krono akhir ayat. Wa wa tabtilan malzumu tabatul iku jadi lazime tabatul ya. Lah wong nak wis ibadah tenanan sing menuju Allah. Iku sadar betul fungsinya Allah. Sebab iku no ayat Robul masriki rupane pengirane wetan wal maghribi kulon. La ilaha illahu rano pangeran kang wajib disembah ilahu kecuali Allah. Nak kowe wis sadar fungsine Allah lan kehadirannya Allah dengan sendirinya fatah itu nopo wakila. fatah mau ngalapa sira hing apa wakilan ing dat sing dipasrai. E eh, mau kula nek sedhen pasrana lagu maring Allah apa muru kabira-pira perkara ira. wala. maka uh, eh, dalil yang secara akli pada tahun. sampai Ini kalau jawab sudah situ Menyangkut pilkada Yang jelas Ini yang perlu diketahui jamaah Keterlibatan orang soleh itu wajib Ini yang perlu saya mencatat Jadi keterlibatan orang soleh itu jelas wajib Sebagai pemilih maupun sebagai kompetitor Sebagai yang ikut Ikut-ikut terlibat karena kalau orang soleh itu tidak maju, kemudian nasi gaji gendong ya sampai sing loro. Sebab itu dalam sejarah Wali Songo, kabeh wong soleh terlibat politik. Mulai sejarah rian zaman Sayyidina Ali Muawiyah sampai Wali Songo juga akhirnya ngambil alih Majapahit. Sampai adipati-adipati dulu juga banyak yang dari sunan-sunan gitu, banyak sunan-sunan sing dari sinter adipati pilkada itu punya efek. Kalau bupatinya itu peduli agama ya kita enak, kalau enggak ya kita sakit. Sebab itu ukurannya gampang cara kaji Nabi. Warajulun termasuk orang yang dilaknati ketika Nabi warajulun baya imaman layu bayu ilalit dunia. Seorang yang milih pemimpin yang hanya karena faktor uang. Di selagi kita memilih pemimpin faktornya itu agama, artinya sampai di perhitungan untung rugi secara agama, yaitu berarti pemimpin. Misalnya sama tak Podora soleh guys. Podo itu bisa dikalkulasikan. Ada soleh yang punya akibat, ada ketidak soleh yang nggak punya akibat ke agama, ada ketidak soleh yang punya akibat pada agama. Sebab itu tengkoran mesti dibarengi. Innalladzina kafaru wa saddu an sabila salat wa sabila menghalangi. Jadi ada ya sudah tidak soleh menghalangi kesalehan. Kan kata ya, gitu, terminal-terminal yang nakal. Tapi yang nakal-nakal dewi, zina-zina nih dewi, selingkuh-selingkuh dewi. Tapi ada yang nakal yang sampai merovokasi, ah ini dunia pisan deh. Nah, itu kan beda. Ya. Sebab itu yang paling dilawan Quran itu sudah nakal, dua apa? Asabilillah, menghalangi proses perjalanan agama. Sama <coughs> pikir misalnya bupati, misalnya kandidat sama ada solehnya. Sama pikir sejauh mana Cara saat ini komitmennya terhadap apa? Agama. Pokoknya yang penting pemilih itu tidak terlaknat koyok termasuk kategori warojulun bahaya imaman layu bayu ilah lidun dinja Misalnya kasus-kasus ini tuban, ini kalau jawab Allah hukum. Banyak yang tanya saya, kalau bupatinya perempuan katanya kena hukum perempuan, gak boleh jadi imam. Tapi ketika bupatinya itu muslim yang pas-pasan atau muslim yang koalisi dengan non muslim jadi kena efek sekarang kita tidak punya pilihan selalu yang ada itu tidak ideal tentu semua yang ada itu pasti tidak apa ideal tapi kan kita bisa milih mana yang paling menguntungkan apa agama itu atau paling tidak yang tidak merugikan agama Lalu kalau nanti ditanggung tempat papi. Nah, cara jenengan, Gus nilai PKS sama PDI itu baik mana? Apa ini ekstrim. Mau PKS udah dibandingin Di PDI. Ini pun repot. Sampai jawab repot. PKS jelas partai yang mengusung moral dan punya cita-cita mendirikan moral dibanding no PDI. Sing tokoh yang pinter. Nanti tentang Mesir, nanti tentang Mekah, terus nanti perbandingan macam-macam. Kalau tak ngerti ngerti. Iki pertanyaan awam, tak pertanyaan antara pinter lu antar orang pinter ke orang Arab tak kau bingung ya pinter mulai yang pinter wah itu akhirnya diskusi takdir lu ini bicara takdir takdir kita ini kan hidup di masyarakat dan masyarakat tuh rata-rata itu nggak suka dengan partai yang terlalu murah wes kadung kita wes kadung jadi masyarakat sing multikultural lah karena wis kadung ini kemudian nak kue anti partai mayoritas kayak PDI, Golkar. Iku mau mari geger, mari kebencian. Jadi ape-ape tapi mari kebenci, kebencian. Jorok Jawa sok suci. Tapi mula kejamatan ya kalau satu daerah yang kayak kota mau PKS silahkan PKS. Tapi nak kue kiai neng desa, coro kue maswahatnya nyerawungi wong PDI, wong PKB, wong yang macam-macam ya mau ini penting kalau aturakan itu pemberi menyangkut pilkada. itu karena satu orang itu bisa orang personal, bisa orang mewakili komunitas. Ya contoh gampangnya dan ini jamaah kan kata yang setengah terpelajar sing kertas hitung-hitungan istihad. Misalnya kita ini milih P3 atau PBB atau partai-partai yang mengatasnamakan Islam. Terus gue fatwa, nak milih partai Islam haram, mau Islam gak milih partai Islam. Dari segi fikih memang begitu orang Islam harus punya partai Islam. Tapi dari segi fakta tidak bisa begitu. Wong Islam sering PDI ya kuat ya sholat, tapi PDI ini ya sholat tapi ya golkar. Hampir sekian ratus juta orang Islam di Indonesia rata-rata pilihannya golkar atau PDI. Memang mereka tidak soleh-soleh amat kayak santri. Tapi ketika agak dilawan, itu gede santri, itu gede kiai. Tapi gara-gara gue fanatik P3, fanatik Partai Islam, malah lebih gede. Akhirnya songkok Islam biasa ragilim sholat di di kiai. Songkok saya gitu di Islam rasulat wani kiai. Mereka beda partai di Allah-Allah. Nah, ini pun kalau bakasan orang tak panjang tak udah tak tak jamnya. Lagi ngajak jawaban model yang pinter, model yang pinter. Ya udah yang pinter, ya model yang pinter ya aku istihad, dipikir. Sebab itu wali songo kaya kali jogo, kena opo kok milih wayangan, milih ketopraan. Zaman itu faktane wong wis kadung ketopraan, kadung wayangan. Kue ngaramno wayang ora orang tambah baik, malah mau melahirkan kebencian. Akhirnya harame wayang ora kesampaian. Wong tetep wayangan, Islam rai soma masuk. Mergo awale wis melahirkan kebenci kebencian. yang buru-buru ini. Tapi kadang gimana? Setiap di calon kandidat kok fanatik itu mulai melahirkan kebencian ada ciri utama orang Islam asyid gawal kufar rohama no beda udah unsur rohama. lah iso saling kasih sayang itu tentu nak kita orang fanatik orang ekstrim orang sok sosok sok itu biasa nanti saya ini lu mau buatan nanti lu biasa ketemu Islam Islam gendong kita sing sholat montir wah lebih banyak ketemu orang-orang mu'alaf ya, Karena kita ini punya perhitungan secara istihad Karena apa-apa Nah pasti ini misalnya kandidat itu tiga Yang satu dari PKB, yang satu dari P3, yang satu dari Golkar Kita ini orang-orang yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat Partai-partai itu kan kegiatan resmi sebuah hukum negara Karena yang bisa menjalankan partai tentu itu wakil dari partai masing-masing Tapi dia sebagai manusia ya kadang Partai ini Golkar tapi alumni musola. Nah ibu partai ini PKB tapi rata orang musola. Nah itu fakta repot. Benda dia sebagai partai mungkin PDI tapi jebolan pondok Utau tahu tobat. Sehingga ku jebolan dari partai Islam kadang rata tahu bersentuhan di dunia nama Islam. Mengantar kiai si fanatik P3, fanatik PKB lo tanggung Lah apa tahu PKB atau P3 dipimpin alumni pondok. Ujung-ujungnya ya, SD pusat itu dipimpin orang kam, kampus. Padahal partai ini Islam, karena apa partai-partai Islam orang pemimpinnya Syekh atau Kiai. Nah, sebab itu pinter-pinteran mau Islam, pinter-pinteran hijab mulai itibar bagi hari Songo. Saya akhir-akhir ini sering temari Bali Tapi Tapi itibar kula mboten kok jadi terus wiridan golek sugih Kena apa wali Songo? Sama ini tak ceritani yang secara faktual. Sama nak mau sholat yang masjid kabupaten. Mulane Islam sing lunuk-lunuk tak syarat mau nak itikaf nih masjid alun-alun. Kue nih si itikaf nih masjid alun-alun, di alun-alun kota, di alun-alun provinsi, apa mana kasus masjid Istiqlal. Kue lagi sadar betapa ramai Islam kuno di desa. Islam masjid sing kayak tengah alun-alun tentu hanya bisa diurus oleh Islam yang birokrat. Misalnya kita butuh Islami bupati, Islami kakanwil, Islami pejabat-pejabat. Kok gak mungkin kiai ku nak kuno kok ngurus Islam selevel nopo masjid kabupaten. Akhirnya kita sadar betapa pentingnya Islam di ya wonten teng level birokrasi. Tapi nek wis dolan ning desa ana langgar penceng, anane mau padasa. Iku betapa ra pentingnya Islam Islam kota sing jare dokter tafsir, cek dokter ilmu fikih ora ana gunane kabeh. Kok sing rumah Islam ning desa ya ngomong iku. Sing langgar penceng di rumah, mimpin jamaah untuk duit di rumah. Artinya harus kita sadar. Nyatanya Wali Songo begitu. Sunan Kudus itu sunat yang berpendapat eh,